Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlilhu falahadilah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa bid'ah wa بدعة وكل بدعة dalalah, wa ضلالة finnar. النار Akhwani Fiddin, para pendengar yang berbahagia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita Dan kita akan meneruskan pada Al-Kabiratu As-Sabi'atu Wal-Arba'un Dosa besar yang ke-47 yaitu nusyuzul mar'ah ala zaujiha. Durhakanya seseorang istri terhadap suaminya. Kita akan mengetahui bagaimana Islam telah menjadikan hubungan antara pria dan wanita yang diikat dengan sebuah tali perkawinan, tali pernikahan untuk menjaga anak keturunan mereka dengan pernikahan tersebut. Pernikahan merupakan lembaga yang sangat sakral dan suci yang harus dijaga nilai-nilainya. Maka dari itu Islam telah menjelaskan kepada umatnya beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak suami maupun hak istri. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu di antara perkara yang dapat merusak rumah tangga-rumah tangga muslim yang mana iblis laknatullah berupaya untuk merusak rumah tangga-rumah tangga muslim ini. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa iblis yadau arsyahu alal ma. Iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Kemudian summa yab'asu tharayahu. Iblis mengirim bala tentaranya ke ke daratan. Yang paling dekat kepada iblis adalah yang paling besar kerusakannya terhadap umat manusia. Maka datang seorang mengatakan tidaklah aku tinggalkan manusia itu melainkan mereka telah melakukan begini dan begini. Namun iblis mengatakan engkau belum berbuat apa-apa. Lalu datanglah seseorang dari bala tentaranya dan mengatakan, "Tidaklah aku tinggalkan manusia itu melainkan mereka aku berhasil memisahkan antara suami dan istri." Maka iblis pun berkata, "Engkau baru hebat. Ni'ma anta. Engkaulah yang hebat." Jadi iblis mengerti bahwa cara untuk merusak manusia adalah dengan merusak rumah tangga rumah tangga muslim. Oleh sebab itu, kita harus mewaspadai setiap perkara yang dapat merusak sendi-sendi rumah tangga kita, mahligai rumah tangga kita. Karena melalui keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berjalan di atas perintah Allah dan Rasulnya lah akan lahir generasi-generasi robbani, generasi-generasi yang akan melanjutkan para salaf mereka. Bisa kita lihat bagaimana nasib anak-anak korban dari uh, rumah tangga yang berantakan. Ya, maka dari itu wajib kita untuk menjaga hal-hal yang dapat merusak rumah tangga kita. Kita wajib untuk menjaganya. Salah satu perkara yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga bahkan dapat merusak rumah tangga itu sendiri adalah sikap istri yang durhaka kepada suami. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai suatu dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi-sanksi kepada wanita-wanita yang menampakkan kedurhakaannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan ini sebagai salah satu di antara perbuatan dosa yang akan mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan beberapa akibat dari kedurhakaan istri terhadap suaminya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya dalam surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna syuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, yaitu sudah nampak, sudah terlihat tanda-tanda kedurhakaannya. Ayat ini memberikan faedah bahwa wanita atau istri itu jangan ditunggu dan ditunda pemberian nasihat kepadanya sampai ia benar-benar durhaka, benar-benar melakukan menunjukkan kedurhakaannya, pembangkangannya terhadap suami. Karena kalau sudah terlanjur melakukannya, maka akan susah untuk meluruskannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya. Apabila kita melihat tanda-tanda kedurhakaan pada istri, maka cepat-cepatlah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat ini. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, kedurhakaannya, pembangkangannya terhadapmu, maka pertama, fa'idhuhunna, nasihatilah mereka. Beri mereka nasihat dan nasihat ini harus dilakukan secara lembut dan dilakukan dengan terus menerus. Ya, tidak cukup satu dua kali nasihat, apalagi wanita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibaratkan mereka seperti tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok tentu sangat sukar untuk meluruskannya. Nabi mengatakan jika kamu biarkan maka dia tetap bengkok. Namun kalau kamu kasari maka dia akan patah. Lalu bagaimana meluruskan tulang yang bengkok ini? Yaitu dengan cara satu kita perlakukan dengan lemah lembut nasihat itu harus nasihat yang penuh dengan marhamah, kasih sayang. Apalagi dia adalah istri kita. Jadi suami walaupun memiliki hak untuk menasihati istri bukanlah berarti kita menasihatinya seperti seorang majikan menghardik tuannya eh, menghardik budaknya seperti seorang tuan menghardik hambanya hamba sahayanya tidak tapi kita berikan nasihat yang lemah lembut. Nah, ini yang tidak kita dapati pada kebanyakan suami. Ketika mereka menasihati istrinya, mereka menasihatinya seperti majikan ya, membentak-bentak, menghardik-hardik ya e, budaknya. Fa'iduhunna, beri mereka nasihat, nasihati mereka. Karena mereka adalah makhluk yang lemah. Akalnya setengah akal pria, akalnya setengah akal pria, agamanya juga demikian. Maka mereka adalah makhluk yang perlu mendapatkan bimbingan secara lembut. Berilah nasihat, fa'idhuhunna. Beri nasihat kepada mereka secara terus-menerus dan dengan cara yang lembut. Dengan demi, dengan cara itulah terus yang bengkok itu lambat laun ya dengan e, secara perlahan tapi pasti akan menuju kelurusannya akan lurus dia. Kalau tidak mempan juga, maka lakukanlah langkah kedua. Wahjuruhunna fil madaji. Pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka. Maksudnya adalah pisah ranjang. Tapi bukan berarti kita minggat keluar dari rumah. Ya, yaitu Ibnu Abbas menjelaskan maksudnya adalah membalikkan punggung dari istri, tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan Syabi dan Mujahid mengatakan maksudnya adalah tidak tidur bersama istri dan tidak mencampurinya. Ya, tidak mencampurinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau itu juga tidak mempan, ya, tidak berfungsi, ia masih menunjukkan kedurhakaannya, ia masih menunjukkan pembangkangannya, maka lakukanlah langkah yang ketiga, yaitu waduribuhunna, pukullah mereka. Yaitu maksudnya di sini adalah pukulan yang tidak membahayakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksud dari memukul di sini adalah memukul untuk mendidik. Ya, memukul untuk mendidik Eh, ada aban, mislul lakzah. Memukulnya untuk mendidik seperti dengan telapak tangan. Ya, seperti dengan telapak tangan atau dengan pukulan yang tidak menggunakan benda. Dengan tongkat dan sejenisnya. ya dengan telapak tangan, bukan dengan uh, kita katakan tongkat apalagi dengan benda-benda yang berbahaya. Ya, jadi seorang suami berhak untuk memperbaiki ataupun meluruskan kedurhakaan istrinya dengan cara yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in ata'nakum namun jika mereka yaitu para istri itu telah menaatimu ya menaatimu dalam hal yang ya, yang yang yang ya kita katakan yang diperintahkan kepada mereka mereka tidak lagi menunjukkan kedurhakaan mereka maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar ada beberapa bentuk-bentuk kedurhakaan ya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau, yang mana pembangkangan-pembangkangan ini, contoh-contoh pembangkangan ini menyebabkan ya ia mendapatkan istri itu mendapatkan ancaman baik berupa laknat, azab dan sejenisnya. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza da'at idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian si istri menolaknya sehingga suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, jengkel dan kesal kepadanya, maka ia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Demikian juga di dalam riwayat lain, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, fabata wahwa alaiha ghadban, la'ana la'anat al malaika hatta tusbih. Apabila suami itu tidur sementara wahwa alaiha ghadban, suami itu marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ya demikian pula di dalam uh, lafaz sahihain ya Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'a hajiratan firas fir, hajiratan firasa zaujiha fatati alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan عليه hatta yarda anha zawjuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya, yaitu dia enggan untuk melaksanakan kewajibannya, melayani suaminya, dan ia enggan terhadapnya, tidak mau dikumpuli, yaitu tidak mau apa melaksanakan ya, eh, tugasnya, ya tidak mau diajak suaminya untuk e, bersetubuh atau dikumpuli, maka pastilah siapa-siapa yang ada di langit yaitu para malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan murka kepadanya sampai suami itu ridha kepadanya. Sampai sang suami ridha kepadanya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam riwayat lain pula masih berkaitan dengan dosa ya istri yang mungkir ya dia mungkir dan tidak mau melayani suaminya baik itu secara terang-terangan dengan lisannya dia mengatakan aku tak mau atau dengan perbuatannya dia meninggalkannya diajak dia pergi ataupun dia sengaja untuk melakukan kesibukan-kesibukan ya seperti suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim, tapi si istri sibuk main Facebook, main BB, main BB dan sejenisnya, ya dia sengaja mengalihkan eh, perhatiannya kepada yang lain supaya si suami ya tidak dapat melaksanakan atau eh, tidak uh, tidak tidak tidak dapat melaksanakan uh, memenuhi kebutuhan biologisnya, maka ini sama dengan dia hajiroh, artinya dia meninggalkan. Ya dia mengabaikan ajakan suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun la yaqbalullahu lahum salatan wa la turfa'u lahum fis sama'i ahsanah. Ada tiga macam orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat mereka dan tidak akan diangkat kepada mereka kebaikan-kebaikannya. Yang pertama adalah al-abdul al-abdul abik hatta yarji'a ila mawalih. Yang pertama adalah hamba atau budak yang melarikan diri dari tuannya, dari majikannya hingga dia kembali kepada majikannya. Yang kedua wal mar'as as-sakhit 'alaiha as-sakhitu 'alaiha zaujuha hatta yardu Wanita yang suaminya marah kepadanya hingga suaminya itu ridho kepadanya. Dan yang ketiga adalah as-sakran, orang mabuk hatta yashu, hatta yashua hingga dia uh, sadar dari uh, mabuknya atau siuman ataupun uh, uh, uh, sadar dari mabuknya hatta yashwa. Nah demikian itu tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak terima salat dan tidak diangkat kebaikan-kebaikan mereka ke langit. Salah satunya adalah ya wanita ya wanita yang membuat marah suaminya ya hingga suaminya itu ridho kepadanya sehingga suaminya itu ridho kepadanya. Nah demikian. Ya, jadi kedurhakaan seorang istri kepada suaminya itu dapat menyebabkan turunnya laknat atas dirinya. Ya, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya, tidak menerima salatnya dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat kebaikan kebaikannya ke langit. Maka dari itu dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan melarang ya seorang istri itu berpuasa yaitu puasa sunat dan mengizinkan orang-orang ajnabi yaitu orang-orang yang asing masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Nah itu termasuk satu kesalahan juga ya seorang istri menolak ajakan suaminya ya menolak ajakan suaminya dengan alasan dia sedang berpuasa puasa sunat ya dia harus berbuka. Kita puasa itu puasa sunat, sementara men, eh, me, me, me, eh, menyambut ajakan suami itu adalah wajib. Maka dia pun tidak boleh puasa kecuali suaminya mengizinkannya atau dia tahu bahwa suami akan mengizinkannya. Ya, dia tahu dari kebiasaan suami bahwa suami mengizinkannya. Tapi kalau suami menyuruhnya untuk berbuka, ya ya misalnya dia ingin mengajak istrinya untuk berhubungan intim sementara suami eh, istri ini sedang berpuasa maka dia ya dianjurkan dan bahkan diperintahkan untuk berbuka. Nabi saw alaihi wasallam mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wa bil yaumil akhir an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi Tidak layak, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpuasa, mengerjakan puasa sunnah, puasa sunnah ya bukan puasa wajib. Sedangkan suaminya hadir, itu tidak bepergian kecuali dengan seizin suaminya dan tidak halal. Walai walata dan fi baitihi illa Dan tidak halal bagi eh, istri itu memberi izin kepada orang lain siapapun untuk masuk ke dalam rumahnya ya kecuali yaitu rumah suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Nah demikian. Ya, maksud dari menyaksikan dalam hadis ini adalah suaminya ada, tidak sedang bepergian. Ya maka istri tidak boleh berpuasa sunnah. Ya kecuali si izin suami, yaitu dalam rangka taat kepada suami. Dalam rangka taat kepada suami. Nah demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah demikian. Begitulah besarnya. Jadi dan puasa yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah ya. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Nah, begitulah besarnya ya kita katakan hak dari seorang uh, suami atas istrinya. Hingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Lau kuntu amiron ahadan ayas judali ahadin." Nabi di sini menjelaskan tentang besarnya hak suami. Seandainya aku suruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, manusia sujud kepada manusia, niscaya kalaulah ya seandainya aku boleh memerintahkan seperti itu, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ya hadis ini riwayat Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al Albani. Nah demikian. Ya aku akan suruh seorang suami eh, seorang istri itu untuk ya sujud kepada suaminya. Nah demikian pula dalam hadis yang lain riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan ya ada seorang eh, wanita ya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan. Lalu setelah keperluannya selesai, Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau punya suami? Ia menjawab, punya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepadanya, bagaimana? Ya bagaimana eh, eh, muamalahmu kepada suamimu? Ya, lalu wanita itu menjawab, aku senantiasa melayaninya sebatas yang yang mampu aku lakukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Unduri min aina, aina anti minhu." Coba perhatikan, coba teliti, coba perhatikan bagaimana muamalahmu, jagalah muamalahmu kepada suamimu itu. Ya, coba perhatikan bagaimana posisimu, posisimu atau kedudukanmu di sisinya. Fa'innahu jannatuki wa naruki karena suami itu ya suamimu itu adalah sorga bagimu dan juga bisa menjadi neraka bagimu Itu bisa menjadikan sebab seorang wanita itu masuk ke dalam sorga dan bisa menjadi sebab seorang wanita itu ya masuk ke dalam neraka nah demikian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatakan dalam sebuah hadis ya tentang keutamaan seorang istri menaati suaminya ya Eh, idza idza eh, idza ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha ya illa kalatil jannah. Tidaklah seorang wanita mati sementara istri eh, suaminya ridho terhadapnya, niscaya dia masuk surga, dia pasti masuk surga. Nah demikian. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha kila laha ya udkhuli ya al jannata min ayu abwabin min min ayu abu abwabil jannati syi'ti ya maka akan dikatakan kepadanya apabila seorang wanita mengerjakan salat lima waktu berpuasa bulan Ramadan menaati suaminya ya menaati suaminya maka akan dikatakan kepadanya masuklah kamu ke dalam sorga dari pintu manapun ya yang kamu suka dari dari pintu manapun kamu menyukainya Nah demikian ini keutamaan ya kita katakan e, e, ketaatan ya seorang istri terhadap suaminya yaitu di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah demikian ya. Nah, demikian juga ya di dalam ya hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ya bagaimana salah eh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ancaman terhadap para wanita yang mem, eh, kita katakan tidak mensyukuri suaminya ya bahkan mendurhakai dan mengingkari kebaikan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat seorang wanita ya yang tidak mensyukuri suaminya sementara ia senantiasa membutuhkan suaminya wahiyala tastaghni anhu dia tidak bisa pisah dia tidak bisa putus dari suaminya artinya apa artinya dia senantiasa membutuhkan suaminya itu namun dia tidak pernah mensyukurinya nah inilah sebabnya para pendengar yang berbahagia, ya, seorang wanita itu atau kaum wanita itu banyak masuk neraka. Ya, penyebab ya, para wanita banyak masuk neraka adalah karena mereka tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan suaminya. Di dalam satu riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada eh, berkata, ya berkata kepada uh, kaum muslimin, ya diantaranya adalah para wanita. Uritun nar wa ra'aitu ahl aktsaru ahlihan nisa telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kebanyakan penghuninya adalah wanita. Maka para wanita yang mendengar penuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata, bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayakfurna billah ya Rasulullah?" Apakah karena mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Bukan karena kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin yakfurna al-ashir, wa yakfurna al-ihsan, wa yuksirna al-la'nah. ya wa yuksirna la'na. Nabi mengatakan tidak, bukan karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka ya ya, ya, ya, ya, Ya, Nabi SAW mengatakan tidaklah karena kufur kepada Allah akan tapi yakfurnal ihsan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suami-suami mereka. Mereka durhaka kepada suami-suami mereka. Dan mereka mengingkari kebaikan suami-suami mereka. Dan mereka suka melaknat. Mereka suka mencela, mencaci maki. Ya, hingga apabila engkau, wahai kaum pria, memberikan kepada mereka kebaikan sepanjang tahun, kemudian mereka lihat pada dirimu sesuatu yang tidak disukainya, maka mereka, kaum wanita ini akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu eh, sedikit pun. Begitu mudahnya, ya kita katakan eh, para istri yang durhaka ini melupakan kebaikan-kebaikan suami. Maka dari itu, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan ya kepemilikan-pemilikan khususnya kepada kaum wanita ya agar mereka berhati-hati bahwa sebab mereka masuk neraka itu bukan karena mereka kufur kepada Allah ya kita lihat sebagian wanita itu ya dalam hal muamalahnya kepada Allah lumayan bagus ya taat dia ya, dia rajin ya dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya salat lima waktu puasa bulan Ramadan ya dia juga mengerjakan bahkan lebih dari itu, mengerjakan sholat-sholat sunnah, bahkan puasa-puasa sunnah. Tapi yang ketiga tidak dia lakukan, ya, atau ba'lah, atau zaujah. Dia tidak menaati suaminya. Dia sering kufur. Dia sering membangkang, mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada empat perkara yang apabila ya seorang wanita itu yang melakukannya maka dia akan dikatakan kepadanya masuklah kamu kepada ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Ya. Yang pertama adalah dia mengerjakan solatnya, ya mengerjakan solatnya, solatnya yang ya, lima waktu, ya solatnya yang lima waktu. Kemudian yang kedua adalah Ya, Nabi mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menaati suaminya, ya, niscaya akan dikatakan kepadanya masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Nah, barangkali ya, barangkali seorang wanita itu telah mengerjakan salat lima waktu, bahkan lebih dari itu. Dia mengerjakan salat sunnah. Dia telah berpuasa bulan Ramadan, bahkan lebih dari itu. Dia telah mengerjakan puasa juga mengerjakan puasa-puasa sunnah atas izin suaminya. Ya tentunya. Kemudian dia telah menjaga kemaluannya. Ia menutup auratnya dengan benar, ia tetap berada di dalam rumahnya, tidak keluar kecuali dengan izin suaminya. Artinya itu sudah paten semua. Ya sudah top, mantap. Tapi tinggal satu saja yang tidak dilakukannya, yaitu yang keempat, yaitu wa'ata'at zaujaha. Dia nggak taat kepada suaminya, suka melawan, durhaka, ya, meng mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Maka gagallah dia mendapatkan udhulil jannah min ay abil jannati syi'ti gagallah dia mendapatkan masuklah ke dalam sorga dari pintu manapun yang kamu suka. Dan dia mendapatkan apa? Uritun nar wa itu aktsaru ahlihan nisa. Diperlihatkan kepada kun neraka dan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Nah, demikian ya, ikhwan din. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Nah, diberhati-hati ya kaum wanita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita kepada mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka yang paling banyak dan di dalam riwayat yang lain riwayat Abu Said Al Khudri dan sanadnya juga sahih bahwa Nabi mengatakan al-lusakinil jannah penghuni sorga yang sedikit adalah wanita ya penghuni sorga yang paling sedikit adalah wah wanita maka dari itu ya para wanita khususnya para istri dan siapa saja yang akan menjalani kehidupan berumah tangga Nah, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, ya unduri aina anti minhu. Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suami. Fa inna jannatuki wa naruki. Karena ia adalah sorgamu dan nerakamu. Ya, yaitu itu adalah ladang bagi kita untuk beramal. Keberhasilan kita menjadi istri yang baik itu akan menjadi sebab kita masuk ke dalam sorga sebagaimana yang di yang kita sampaikan tadi ya seorang suami yang uh, seorang istri yang ya dia wafat sementara suaminya ridho kepadanya maka ya Nabi mengatakan ya dia akan masuk surga ayu mamruatin matat wa zaujuha radin anha dakhalatil jannah siapa saja wanita yang mati sementara istri uh, suaminya ridho kepadanya maka dia akan masuk surga ya dia akan masuk surga nah demikian ya para pendengar yang berbahagia ya Nah, coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan suatu kecaman ya kepada ya istri-istri yang suka menyakiti suami. Ya ingat ya bahwa dalam satu riwayat dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dan ini ada riwayatnya sahih itu Ahmad dan disahkan oleh Al Albani di dalam silsilah hadis sahihah Nabi mengatakan la di merah zaujah tidaklah seorang wanita itu menyakiti suaminya Tidaklah seorang istri itu menyakiti suaminya Fit dunia di dunia ini illa qalat zaujatuhu minal hurul ain kecuali ya istrinya dari ya, ya dari kalangan hurul ain yaitu bidadari bidadari surga yang itu akan bakal menjadi is, uh, istri suaminya ini akan berkata la tu'dhihi Allah jangan kamu ganggu dia jangan kamu sakiti dia semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakanmu coba lihat ya, istri yang menyakiti suaminya di dunia maka dia dapat doa dari bidadari surga ya bidadari sorga akan berdoa qatalakillah semoga Allah membinasakanmu la tu'dihi qatalakillah jangan kamu sakiti dia ya semoga Allah membinasakanmu nah dapat doa yang ya kita katakan seperti itu dari ya, kita katakan bidadari bidadari surga nah demikian ikhwan ya maka dari itu ya jadilah kita istri yang baik milikilah karakteristik istri idaman ya istri yang disayang oleh suaminya, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang oleh makhluk. Ya, yang yaitu ya, istri yang senantiasa menjaga hak-hak suami. Istri yang senantiasa menjaga hak-hak suami. Ya, ia sadari besarnya hak suami atas dirinya. Maka itu ia bersungguh-sungguh untuk menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Sebab apabila seorang wanita telah mengikat tali pernikahan, maka semenjak itulah suami adalah orang yang paling berhak atas dirinya. Seperti yang kita sebutkan tadi, sangkin besarnya hak suami itu. Kalaulah Rasulullah boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada makhluk, maka Allah uh, beliau akan perintahkan ya seorang istri itu untuk sujud kepada suami. Ya, nah demikian khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu tidak boleh ya menolak eh, eh, menolak ya, tidak boleh menolak, tidak boleh mungkir. Ya, tidak boleh mungkir, tidak boleh menolak baik secara terang-terangan, kasar maupun halus. Apabila suamimu memanggil ke tempat tidur untuk berhubungan intim, baik itu dengan kata-kata ataupun dengan sikap dan tindak tanduk kita. Yang kedua, wajib menaati suami, mendahulukan permintaan dan perintahnya daripada orang lain, walaupun kedua orang tua, kedua orang tua kita walaupun kedua orang tuamu, wahai para istri. Selama perintah itu bukan maksiat, ya. Nah, kalau maksiat maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahmu ketika suami sedang pergi. Ya, bila orang itu bukan mahrammu. Ya. Nah, demikian. Karena itu merupakan satu yang e, dilarang di dalam agama sebagaimana disebutkan tadi tidak hal seorang istri mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami kemudian jangan memasukkan orang yang ia benci ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya ya Walaupun itu adalah eh, dari kalangan keluarga kita dan mahram kita. Tapi kalau dia benci orang itu dan dia tidak mau dan tidak suka orang itu masuk ke dalam rumah rumahnya, maka janganlah engkau beri izin, janganlah engkau masukkan, ya. Nah, ini semua untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sebagaimana mukaddimah yang kita sebutkan tadi perkara-perkara eh, yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga kita itu harus kita singkirkan. Karena menjaga keutuhan rumah tangga itu adalah suatu hal yang wajib karena tidaklah menginginkannya kecuali iblis. Nah demikian Engkau adalah pemimpin dalam rumah rumah suamimu. Ya para istri itu adalah pemimpin dalam rumah suaminya. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya seorang wanita itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya di rumah ketika suaminya tidak ada di rumah. Nah, dan maka engkau akan tanya para istri, engkau para istri ya akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabmu, apa yang engkau pimpin. Nah demikian ikhwanifiddin rahimani wa Dan janganlah engkau berpuasa. Yang selanjutnya jangan berpuasa kecuali dengan seizin suami, kecuali dengan seizin suami. Hadisnya telah kita sebutkan tadi. Demikian juga janganlah engkau keluar dari rumah kecuali dengan seizinnya, ya, kecuali dengan seizinnya. Janganlah engkau keluar rumah kecuali dengan seizinnya atau engkau dapat pastikan bahwa dia akan mengizinkannya. Ya seperti misalnya ke kedai biasa dilakukan untuk keperluan sehari-hari ya kita tahu suami kita pasti mengizinkannya dan tidak melarang. Tapi kalau ke tempat-tempat tertentu yang dia dia tidak tahu ya maka janganlah engkau pergi tanpa seizin suami. Kemudian jangan menyebarkan rahasianya. Termasuk di dalamnya adalah hubungan intim yang terjadi antara kalian berdua. Karena itu sama saja ya kita telah membuka aurat dan menyobek tirai hubungan suami istri yang suci dan sakral. Demikian khanifuddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya eh, hal ini ya orang-orang yang suka menceritakan eh, hubungan intimnya kepada ya, orang lain Nabi mengatakan la taf'alu fa inna fa inna mithlu dzalika mithlu syaitan laqiya syaitana ala qai'ati tariq faqada hajatahu minha thumma safa wa tarakaha. Jangan kalian lakukan seperti itu karena sesungguhnya perempuan mereka itu seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di tengah jalan. Kemudian kemudian menunaikan hajat biologisnya di situ. Kemudian si setan laki-laki pergi meninggalkannya. Maka dari itu tutuplah aurat rumah tangga kita. Ya. Tutuplah, simpanlah rahasia suami kita. Demikian. Yang kedua, Karakteristik wanita ataupun istri yang saleha adalah istri yang pandai mensyukuri suami. Nah inilah sifat yang tidak dimiliki oleh banyak wanita. Ya mereka tidak pandai membaca kelebihan yang ada pada diri suaminya. Tentu saja suami kita bukan malaikat tanpa kekurangan, pasti ada kekurangan. Tapi jangan silap bahwa pasti ada kelebihannya juga. Pasti ada kelebihannya juga. Istri yang bijak adalah istri yang dapat melihat, membaca kelebihan yang ada pada diri suaminya. Sehingga kekurangan yang selalu tampak di hadapan mata itu dapat ya tapi kita katakan terimbangi. Ya, karena kalau terlihat jeleknya jadi dia jadi benci kepada suami. Nah, kalau benci kepada suami, maka apa yang terjadi? Dia akan susah untuk taat kepada suaminya. Nah, demikian. Sebaliknya, janganlah suka atau gemar mencari-cari kekurangan suami Ya, sehingga segala kelebihan yang ada pada suami itu tidak berarti bagi kita. Nah, jauhkanlah diri kita dari sifat seperti ini, Khonifuddin. Ya, eh, para istri. Nah, dan apabila suamimu punya kekurangan, ingatlah bahwa diri kita juga punya kekurangan. Alhamdulillahnya apabila kekurangan yang ada pada masing-masing pihak dapat ditutupi oleh pasangannya. Sebagaimana ungkapan di dalam Al-Quran, antum libasul antum libasul lahunna wa hunna libas uh, uh, suami itu adalah uh, ibarat uh, apa namanya gitu katakan uh, pakaian ya bagi suami ya, suami merupakan pakaian bagi istri dan istri juga merupakan pakaian bagi suami yang saling menutupi satu sama lainnya yang saling mengkapi satu sama lainnya coba lihat begitu indah ungkapan yang ada di dalam Al-Qur'an tentang ya hubungan antara uh, suami istri ya diibaratkan pakaian, ya diibaratkan pakaian yang saling menutupi satu sama lainnya, yang saling menutupi satu sama lainnya. Nah demikianlah, ya demikianlah ya indahnya ungkapan ya di dalam Al-Quran. Ya jadi pandai pandailah kita ya menutupi ya kekurangan suami kita dan hendaklah kita masing masing-masing dari kedua belah pihak itu saling saling melengkapi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Unduru ila man asfala minkum wa la man huwa fawqakum bahwa ajdar Allah tasdaru nikmatullah. Lihatlah orang yang di bawahmu dan jangan lihat orang yang di atasmu. Ya, karena hal itu lebih baik sehingga engkau tidak menyepelekan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kalau kita lihat kekurangan suami itu terus kita merasa sepertinya beruntung si fulanah itu. Fulana itu lebih beruntung dariku. Ya, betapa sialnya, betapa ruginya aku punya suami si fulan. Nah, ini kita tidak akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya belum tentu kalau si fulan itu menjadi suami kita, ya kita akan bersyukur juga sebagai sebagaimana bersyukur si fulan nah, belum tentu. Maka jangan suka membanding-bandingkan suamimu dengan dengan suami orang lain. Karena hal itu akan menyakiti hatinya dan sama sekali tidak bermanfaat bagi kita. Nah, nah dan bisa saja ya suami itu melakukan hal yang sama terhadap diri kita. Nah demikian. Ya, jadi wanita yang tidak mensyukuri kebaikan suaminya adalah wanita yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah ya wanita eh, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya tadi saya kita sebutkan bahwa wanita itu banyak masuk neraka karena tidak bersyukur kepada suami, ya. Karena tidak bersyukur kepada suami. Nah demikian Ibn Fiddin. Rahimani wa rahimakum jami'an. Taib. Dan juga tadi kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat ya seorang wanita atau seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya sementara ia senantiasa membutuhkan suaminya. La yanzurullah ilal mar'ah la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Kemudian yang ketiga membantu suami dalam urusan dunia dan akhirat. Ya, yaitu siap memberikan dukungan bagi suaminya dalam melaksanakan segala tanggung jawab baik berkaitan dengan masalah duniawi ya seperti mencari nafkah atau tugas-tugas yang lainnya dan dia siap membantu baik secara lahiriah dengan harta ataupun tenaga memberikan bantuan dalam bentuk dokumental saran maupun nasihat Ya, jadilah kita ya, engkau ya, para, para, para wanita muslimah, para istri yang salehah seperti Ummul Mukminin Khadijah. Khadijah. Ya, Khadijah adalah sosok teladan bagi setiap istri yang salehah. Ya, bagaimana sepak terjang beliau dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi suami tercinta yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa awal dakwahnya. Ia menginfakkan hartanya demi membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang tegar memberikan dukungan dan perlindungan bagi dakwah beliau. Ya sehingga ya Rasulullah sallallahu uh, iya ya ah, Khadijah benar-benar mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maghirtu ala ahadin min min nisa uh, apa afwan kata apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Ma tu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala ala Khadijah." Wa ma ra'aituha walakin kana rasulana Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yuksiru dhikraha." Ya, belum pernah aku cemburu terhadap istri-istri Nabi kata Aisyah sebagaimana cemburuku terhadap Khadijah. Padahal aku belum pernah melihatnya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut-nyebut namanya. Bahkan ada kalanya beliau menyembelih kambing lalu membagi-baginya untuk diberikan kepada kawan-kawannya Khadijah. Ya. Bahkan pernah aku berkata kepada beliau, seakan-akan tidak ada wanita di dunia ini selain selain Khadijah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innaha kanat wa kanat wa kana li minha yadun wa waladun." ya ia adalah seorang yang begini dan begini. Nah, di samping itu aku memperoleh anak darinya. Nah, demikian khonifuddin azanillah wa iyyakum. Jadi jadi uh, hendaklah kita bisa menjadi ya istri yang siap membantu suami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tanggung jawabnya maupun akhirat. Nah, demikian juga mencegahnya dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Nah, demikian ya memberinya nasihat yaitu tetap berada di sisinya ya baik dalam keadaan suka maupun duka kemudian wanita salehah istri yang saleh adalah istri yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia ya akhlak yang mulia istri idaman adalah istri yang terkumpul pada dirinya berbagai macam akhlak yang mulia yaitu ya lembut tutur katanya ya hatinya penuh dengan kemaafan dan kasih sayang lapang menerima nasihat dan bersegera memperbaiki kesalahan apabila di ya ditegur demikian ya nah rasul uh, ketika seseorang memberikan petuah kepada temannya dalam pernikahannya dan dalam memilih pasangan hidupnya ia mengatakan tinggalkanlah wanita yang annanah dan mannanah apa itu annanah dan mannanah annanah adalah wanita yang suka mengeluh dan terlalu manja yaitu wanita yang selalu mengeluh setiap menghadapi masalah Kemudian tinggalkan juga wanita manana, yaitu manana adalah wanita yang menyebut-nyebut setiap kebaikan dan pekerjaan yang telah dilakukannya, suka membangkit-bangkit kebaikan. Nah demikian Khairuddin. Ya jadilah eh, wanita ataupun istri yang memiliki akhlak yang mulia, mulai dari sikap, tutur kata maupun hati. Nah demikian. Nah kemudian jadilah wanita ataupun istri salehah yang terampil dan cekatan. Ya, terampil dan kekatan di dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Nah ini merupakan sudah merupakan kewajiban kita dan jangan mengeluh melakukannya, mengurus anak, ya mengatur rumah tangga, memasak dan lain sebagainya. Ini merupakan tugas. Ini adalah tanggung jawab kita. Jangan kita mengeluh, ya jangan kita mengeluh dan mendahulukannya hal yang lain daripada itu. Misalnya dia menolak untuk melakukan hal itu, dibiarkan rumah berantakan, anak-anak tak terurus, ya makanan tahan dan tahan nggak di dalam rumah itu, ya istri di, eh, suami dibiarkan begitu saja. Alasannya kenapa? Ya saya sibuk juga, saya juga kerja dan lain sebagainya. Ini adalah contoh wanita yang tidak baik, ya nah demikian, ya tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah kemudian pahamilah kondisi kejiwaan suami kita, ya pahami kondisi kejiwaan suami kita. Ya, ketika dia sedang penat, sedang kesal, hibur dia, bisa menghiburnya, bukan mengalah ya kita katakan menjerumuskannya dengan memanas-manasinya ketika marah kan begitu ya yang membuatnya bertambah sedih ketika dia sedih dan seterusnya kemudian pengertianlah terhadap kondisi keuangan dan ekonomi suami ya jadilah kita istri yang konaah istri yang konaah dan konaah itu adalah ya kita katakan apa ya e, kekayaan yang tidak akan ya, tidak ada habis-habisnya ya al qanaatun al qanaatu eh, kanzun la yanfat Kona'ah itu adalah kekayaan yang tidak akan ada habis-habisnya. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling kaya, maka si, si, milikilah sifat kona'ah ini. Ya, niscaya kita akan merasa mensyukuri ya setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertianlah terhadap kondisi keuangan dan ekonomi suami. Memang suami diperintahkan untuk mencari nafkah, tapi ya demikian, rezeki Allah yang ngatur. Ya, bagaimanapun kita berusaha. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, kalau bukan rezekinya yang enggak dapat rezeki kan begitu. Namun kita tetap tetap bersabar. Ya, dan jangan mendorong suami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang yang mungkar ya seperti ya, sudah mas korupsi saja ngapain payah-payah atau katakanlah kepadanya ya aku bisa tahan menahan lapar tapi aku tidak bisa tahan untuk menahan diriku dari siksa dan azab api neraka. Nah itu baru istri yang solehah. Nah demikian. Bukan istri yang justru yang mana si suami untuk mencari nafkah dengan cara apapun, ya dengan cara yang haram. Ya nah demikian. Karena Nabi mengatakan, ya la yadkhulul jannah lah munabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha yang haram. An-naru aula bihi ya neraka lebih cocok dan lebih pantas untuknya. Waliyadzubillah. Nah demikian ya khonifiddin. Ya. Ingatlah selalu sabda Nabi SAW. Man asbah minkum aminan fi sirbihi. Mu'afan fi badanihi. Indahu kutu yaumihi Faka'anna mahizat lahud dunya firiha. Barang siapa di antara kamu yang merasa aman dirinya, sehat tubuhnya, cukup sediaan makanan pokoknya itu untuk untuk hari itu, ya seakan-akan ia telah diberi semua kenikmatan dunia. Nah demikian ya. Jadilah istri idaman yaitu istri yang pandai mengatur keuangan, ya, yang memiliki manajemen yang dapat diandalkan, ya. Berapapun uang belanja yang diberi suami kepadanya cukup, bukan malah mengeluh dan mengatakan, "Ah, Mas, begini kurang lah ini, tambah lagi." Nah, sementara si suami jagung mencari nafkah. Jadi pengertianlah terhadap kondisi keuangan suami. Nah demikianlah eh, para pendengar yang berbahagia. Nah, mungkin eh, di dalam kesempatan yang lain masih kita lanjutkan ya pembahasan tentang dosa besar yang ke-47 ini ya untuk uh, ini kita uh, cukup sampai di sini dulu ya nanti akan kita lanjutkan lagi pada ya eh, Selasa yang akan datang insyaallah taala nah demikian saja mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim Nah, sekarang jazil khairan atas eh, materi yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Dan demikian ya khutaliman rahimani rahimakumullah eh, pembahasan dari al-kabair eh, yaitu dosa terhadap uh, suami. Dan bagaimana Ustaz? Uh, mungkin ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Ya, bisa, boleh. Nah, silakan. Baik, uh, akan kami angkat pertanyaan yang pertama yang sudah masuk melalui pesan singkat yaitu pertanyaan dari Ummu Ahmad yang berada di Bekasi. Ya Ustadz, apa yang dimaksud dengan ridho dalam hadis bahwa bila seorang istri meninggal dan suaminya ridho maka akan masuk surga? Apakah berarti e, e, ridho tersebut ikhlas akan kematian istrinya atau seperti apa? Jazakallah khair. Ya ridho dalam arti kata suami tidak menyisakan kejengkelan terhadap ataupun kemarahan ya terhadap istrinya. Ya, ridho dia akan kematian istrinya, ridho ya dia terhadap istrinya ya karena dia mendapatkan ya sesuatu yang baik ya semasa hidupnya ya dari istrinya itu Yes, ya. Nah demikian. Jadi ridho artinya dia tidak menyisakan dan meninggalkan perkara-perkara yang membuat marah suaminya dan dia memaafkannya. Nah, demikian. Nah ini berkaitan dengan muamalah, muamalah istri terhadap suami. Nah demikian. Bagaimana suami akan ridho kepada istrinya yang mati sementara menyisakan banyak permasalahan, ya hingga kadang-kadang suami itu ya penuh berharap, waduh, cepat-cepat sajalah berpisah dari si fulan ini musibah adab besar bagi diriku ya, katanya dalam hatinya mungkin ya, ya terhadap istrinya ini. Ya bertemu ataupun ber, eh, apa namanya eh, ber, bertemu ataupun bersatu dengan si fulanah ini. Nah ini eh, dia tidak rela, ya artinya dia menyisakan kejengkelan dan kemarahan ya di hati suaminya. Nah demikian. Coba bagaimana suami bisa rela? terhadap istrinya yang ya, selama hidupnya menyusahkan suami, menyusahkan suami, ya, mati ternyata apa meninggalkan hutang yang begitu banyak sehingga suaminya kepala, ya suami pun tak tahu bahwa suami istri, istri itu ternyata selama ini ya memakai ya misalnya uh, uang belanja untuk hal-hal yang dan uh, maksiat dan lain sebagainya ya atau dia memiliki hutang yang banyak tanpa pengetahuan suaminya dan perkara-perkara lain yang mungkin bisa menimbulkan kejengkelan di hati suami. Nah demikian. Jadi Nabi juga mengatakan kepada wanita yang datang kepada beliau, coba lihat ya untuk aina anti minhu Coba kamu perhatikan bagaimana coba kamu perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi di sisinya. Bagaimana muamalahmu terhadapnya karena dia adalah sorgamu dan nerakamu. Nah demikian ya. Jadi bukan uh, hanya sekedar itu atas kematian istrinya, tapi meridhoi suami istrinya. Dia meridhoi istrinya, ya, meridhoi istrinya atas apa yang telah dia dapatkan muamalah yang selama ini telah dia dapatkan dari istrinya. Ya semasa kehidupan mereka ber, e, berumah tangga menjadi suami istri nah demikian ya nah coba bayangkan bagaimana tidak kesal ya seorang suami istrinya mati dalam keadaan dia tidak pernah melayani kebutuhan biologis istri, ya, suaminya selama ya, beberapa, beberapa beberapa tahun misalnya sampai istrinya ini mati. Nah demikian. Ya, nah tentunya dia akan kesal dan eh, jengkel dan marah, murka. Nah demikian. Allah jadi tidak menyisakan suatu hal yang menyebabkan kejengkelan ataupun kemarahan suami terhadap istri. Nah, itu artinya ridho. Jadi itu dalam hal yang kita katakan sangat luas ya muamalah seorang istri itu kepada si suami. Nah, wallahu a'lam Nah, sekarang saya akhir atas jawaban Ustaz dan untuk selanjutnya kami beri kesempatan satu penelpon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Raja eh, Muhtaram di Jakarta Selatan nih, Pak. Pak Muhtaram, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Uh, Assalamualaikum Ingin bertanya, itu kalau nasihat-nasihat Nabi tadi umumnya kan pada suami-suami yang normal istilahnya biasa mencari nafkah. Bagaimana kalau suami itu sudah tua kemudian tidak sanggup lagi mencari nafkah istilahnya sudah pensiun gitu. Kemudian yang mencari nafkah istrinya. Apakah eh, nasihat-nasihat itu masih berlaku seperti itu? Artinya posisi suami lemah lah gitu. Nah, baik. Iya. Pak Muhtaram. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya tentunya ke ya tentunya kewajiban mencari nafkah itu tetap terletak di pundak suami sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pensiun di sini kan pensiun kerja, ya, bukan pensiun kita dapat mencari nafkah kecuali ada halangan secara fisik ya misalnya kita cacat ya yang itu menghalangi kita untuk mencari nafkah ya tapi kita lihat orang cacat aja sebagai orang cacat dia tidak putus semangat jadi dia tidak patah semangat, dia tetap mencari nafkah. Ya, jadi uh, pensiun itu kerja, tapi bukan berarti kita pensiun berusaha. Ya, bisa ada usaha-usaha lain yang dapat kita tempuh untuk mencari nafkah sesuai dengan kemampuan kita. Adapun istri membantu kita mencari nafkah itu tidak terlarang. Tidak terlarang asalkan tetap diperhatikan rambu-rambu syariat. Ya yaitu tidak melanggar eh, hukum-hukum uh, agama seperti misalnya tempat kerja yang ikhtilat bercampur baur dia harus bersafar ya atau kerja itu adalah kerja yang maksiat misalnya eh, apa namanya eh, di lembaga yang menjalankan riba misalnya dan sejenisnya nah ini tentu tidak tidak boleh tapi kalau dia membantu dengan apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang dibubak, dibolehkan maka silahkan ada buku yang bagus itu tentang apa namanya Eh, profesi wanita itu saya kurang paham judulnya apa, tapi itu dijelaskan beberapa bentuk profesi yang dapat dijalani dan dilakukan oleh kaum wanita. Nah demikian, yang itu dibolehkan. Nah selama tidak melanggar norma-norma agama, ya hukum-hukum agama ya silahkan bantu dan ya tentunya tidak me, apa namanya tidak me, menghalanginya ya dari kewajiban-kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu yaitu mendidik anak-anaknya dan mengurus suaminya. Nah demikian. Namun si suami tetap ya berkewajiban untuk mencari nafkah dengan kemampuan yang dia miliki. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah demikian. Apapun yang bisa dia lakukan, ya asal rezeki itu adalah rezeki yang halal. Nah demikian. Coba kita berkaca bercermin kepada orang-orang cacat, orang cacat saja ya mau berusaha dan coba lihat ya dengan kekurangan yang ada pada mereka mereka tetap berusaha. Nah, jadi demikian ya. Allah alam bisawab. Nah, syukuran jazil khairan atas jawaban Ustaz dan uh, pertanyaan tadi menutup acara kita dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat uh, disampaikan. Ya, tentunya ini akan kita lanjutkan ya uh, pembahasan tentang kedurhakaan istri terhadap suami ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ini adalah masalah yang sangat penting khususnya bagi kaum wanita ya, e, karena ini adalah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka dan menjadi e, penghuni sorga yang paling sedikit yaitu disebabkan karena kedurhakaan mereka kepada suami ya demikian saja mungkin ya e, e, pertemuan pertama ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita semua memberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Nah demikian saja yang benar datangnya dari Allah yang sah dari syaitan dari syaitan. Aku lupa lihada. Astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafur rahim.